bisnis, pembebasan lahan untuk jalan tol Trans Jawa yang akan menghubungkan Jakarta dan Surabaya, realisasinya baru 19 persen. Menurut Kepala Subdirektorat Pengadaan Lahan Departemen Pekerjaan Umum, terdapat beberapa kendala pembebasan lahan, antara lain masyarakat yang mematok harga terlalu tinggi. Bahkan, di beberapa proyek jalan tol terdahulu yang telah selesai dibangun, tidak sedikit masyarakat setempat yang mengklaim memiliki tanah tempat jalan tol itu berdiri, melakukan aksi demonstrasi dengan menutup jalan tol tersebut. Untuk membicarakan hal tersebut, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, Mengapa masyarakat sampai melakukan hal-hal seperti itu, khususnya terkait pembebasan lahan untuk tol? Itu kan karena dia nggak bisa makan, dia nggak ada kerjaan, nah itu dieksploitasi sama orang. Karena you nggak bisa kasih kerjaan sama dia. Kalau dia ada kerjaan, mana dia mau panas-panas di, di, di sana. Itu kan masalahnya itu, kita belum bisa kasih. Masih ada 11 juta orang yang menganggur itu yang gampang dieksploitasi dan politician kita kan itu yang paling gampang bayar aja mereka dari cari matanya itu bisa you bayar tinggal mereka berdemonstrasi lah dalam persoalan-persoalan itu dan semua atas nama rakyat kan tapi pemerintah kan harus tegas yang mana yang betul yang mana yang tidak betul mana yang rakyatnya betul tentu dia harus bela tapi mana rakyat yang nggak betul dan dipolitisasi dia harus tegas jalankan law enforcement itu tapi kalau pemerintah tiap-tiap kali ngalah dan law enforcement itu semua bisa diperjualbelikan juga tentu saja orang nggak suka dan rakyatnya juga marah jadi semua kita ini sudah begitu kompleksnya untuk itu kita perlu pemimpin yang berani untuk soal-soal begitu bukan yang kompromistis kompromistis terus. Kita ini udah terlambat semua dan mulai ada suatu ketegasan-ketegasan menurut saya daripada pemerintah. Kalau enggak ya enggak jalan-jalan kita. Marah aja terus-terusan satu sama lain. Nah, enggak lah kita membangun bangsa kita ini dan betul-betul berkompetisi dengan dunia luar sekitar kita. Jangan kita nanti nyalahkan orang lain terus, tapi kita sendiri tidak memperbaiki diri kita. Akhirnya kita sendiri yang lebih rusak. Nah, kenapa pemerintah dinilai tidak tegas? Begini ya, saya mau melihat ya, bahwa kita ini kan proses daripada demokratisasi kita ya, suatu transisi daripada suatu masalah dari diktator semua ini. Semua itu jadi tabrakannya begitu banyaknya karena semua orang ini sedang bagaimana mencoba melalui macam-macam cara itu memenangkan maunya sendiri, memperkuat barisannya masing-masing dan saling menduduk ini salah dan itu salah. Itu saya pikir itu saya pikir proses transisi yang mesti kita alami. Cuma kita jangan terlalu lama mengalami proses-proses ini. Maka itu kita perlukan suatu kepemimpinan yang kuat. Kita perlukan kepersatuan nasional yang kuat. Kita perlukan elit-elit kita di baik di parlemen dan di mana-mana pun termasuk di daerah-daerah itu betul-betul memperlihatkan komitmen mereka kepada rakyatnya sehingga tidak perlu lagi ada demonstrasi-demonstrasi dan konflik-konflik itu terjadi. Ini konflik-konflik ini terjadi kan karena satu sama lain itu cuma memikirkan bagaimana supaya haknya dia dapat dan ini menurut saya yang selama ini menjadi persoalan utama. Tapi ini transisi menurut saya dari suatu ke negara demokrasi kita akan hadapi. Tapi ini menurut saya sudah terlalu lama. Ini transisi sudah beberapa tahun. Tidak pernah kita lewat-lewatin. Dan untuk ini saya pikir perlu satu ketegasan daripada pemerintah kita ini dan juga menjalankan hukum kita ini juga aparat hukum kita ini untuk tegas menghadapi konflik-konflik itu dan betul-betul berpihak kepada rakyatnya, berpihak kepada kebenarannya dan keadilannya. Selama itu you lakukan, you nggak usah takut gitu loh menurut saya. Demikian Sofian Wanandi, saya Kiki Wijaya.